Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan diantara nikmat Allah Azza wa Jal yang sangat besar adalah nikmat al-ukhuwah billah kita bersaudara karena Allah Azza wa Jal al-hubbu billah kita saling cinta karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mengikat antara kita kecuali agama Islam, kecuali sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu dari kepentingan-kepentingan duniawi. Ikhwan fiddin rahimakumullah adanya ukhuwah fillah akan menumbuhkan berikutnya at-tazawur saling mengunjungi fillah karena Allah azza wajal dan ini apa yang kita rasakan pada kesempatan ini kita bertemu di tempat ini kita saling mengunjungi karena ikatan iman, karena ikatan Islam, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain. Dengan itu kita mengharap bahwa amal kita, perbuatan kita berkumpul dan saling mengunjungi karena Allah Azza wa Jalla akan mendapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla di samping keutamaan talabul ilm. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu nanti yakni di hari kiamat sebagian mereka menjadi musuh bagi yang lain illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa di dunia ini banyak orang yang disatukan karena kepentingan-kepentingan seseorang berteman dengan yang lain terkadang karena murni urusan duniawi. Dia menguntungkan bagi saya dan saya menurut dia menguntungkan baginya. Entah dalam bentuk harta benda atau dalam bentuk jasa atau dalam bentuk pangkat yang dianggap akan bermanfaat suatu saat nanti atau kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi semuanya itu tidak akan kekal. Semuanya itu akan berakhir dengan berakhirnya kepentingan itu. Lihatlah dengan mudah sebagai contoh. Orang-orang yang bersatu karena kepentingan politik bagi mereka tidak ada musuh yang abadi ataupun kawan yang abadi bagi mereka adalah yang ada kepentingan yang abadi kawan bisa menjadi lawan dalam sesaat Begitu pula sebaliknya, lawan bisa menjadi kawan dalam sesaat. Semuanya tergantung dengan kepentingan yang bagi mereka menguntungkan. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Waqad sarat mu'akhatun nas ala amri dunya." Wadhalika la yujdi min Allah شيئا dan Jadilah hubungan persaudaraan antara manusia pada masa-masa ini karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Wadzalika la yujdi minallahi syai'a. Dan hal itu tidak akan bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak akan memberi manfaat bagi mereka. Kalau dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan mengatakan semacam itu yang itu di masa yang tidak jauh dari masa kenabian. Bagaimana dengan kondisi kita di masa ini? Betul-betul nyata di hadapan mata kita. Betapa banyak kepentingan-kepentingan yang itu menjadi landasan persaudaraan. Ingatlah firman Allah tadi. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Justru di hari itu orang-orang yang saling mencintai akan menjadi orang-orang yang saling bermusuhan. Karena dasar hubungan mereka bukan lillah, bukan fillah. Tapi karena kepentingan-kepentingan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan tetap kekal dan langgeng hubungannya sampai hari kiamat yang mereka bersaudara karena Allah Azza wa Jal, karena takwa. Takwa menjadi landasan dalam persaudaraan bukan karena yang lain. Saya berteman dengan dia kenapa? Karena dia akidahnya lurus. Karena dia manhajnya benar. Karena dia rajin beribadah kepada Allah Azza wa Jal walaupun tidak pernah saya punya hubungan dengannya dalam urusan-urusan duniawi nah inilah al-hubbu fillah inilah al-hubbu fillah hubungan yang dilandasi karena din karena agama Ikhwani rahimakumullah Itu hubungan yang kekal abadi sampai hari kiamat kelak Bahkan mereka akan tetap saling membantu Mereka akan tetap saling menolong Sampai di akhirat kelak Bukan hanya ketika mereka di dunia Dalam hadis syafaah Rasulullah SAW menceritakan Tentang orang-orang yang beriman salihin, orang-orang yang saleh. Ketika mereka melewati as-sirat, jembatan. Kemudian sebagian mereka selamat. Maka mereka pun mencari-cari teman-teman mereka. Di mana fulan, di mana fulan? Ternyata sebagian dari teman-teman mereka telah jatuh di dalam jahanam. Maka mereka yang selamat pun akhirnya minta kepada Allah untuk dapat memberikan syafaat kepada mereka yang telah jatuh dalam jahanam. Wahai Rabb, dahulu mereka salat bersama kami. Dahulu mereka teman-teman kami ibadah bersama kami kini mereka telah jatuh dalam neraka jahanam. Maka mereka mohon kepada Allah agar diberi izin memberikan syafaat ah kepada mereka yang telah jatuh dalam neraka jahanam sehingga mereka dapat mentas keluar dari neraka jahanam. Subhanallah. Betapa nikmatnya al-hubbu billah sebuah hubungan persaudaraan yang betul-betul sangat kuat. Hubungan yang setia, sejati. Sampai di hari kiamat tetap berusaha untuk membantu teman-temannya. Tidak rela bila teman yang jatuh dalam neraka. Inilah buah daripada al-hubbu Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pula buah al-hubbu fillah yang terjalin di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in antara al-muhajirin wal ansar dan antara sesama mereka al-muhajirin begitu pula sesama mereka al-ansar hubungan-hubungan yang betul-betul didasari dengan iman lebih nyata antara mereka muhajirin dan ansar kisah-kisah yang diceritakan dalam buku-buku sejarah menggambarkan kepada kita bagaimana ketulusan al-hubbu fillah yang membuat mereka rela berkorban demi atau sebagai buah daripada kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Semuanya lillah dan fillah karena Allah di jalan Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah sehingga kita dapati di antara mereka sampai merelakan untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang muhajirin yang baru saja hijrah meninggalkan sanak famili meninggalkan karib kerabat, meninggalkan negeri yang dicintai, tidak membawa kecuali apa yang bisa mereka bawa dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul dan menyelamatkan agama. Maka orang-orang Ansar yang kedatangan tamu-tamu mulia mereka para muhajirin karena mereka telah terikat al-hubbu fillah dengan orang-orang muhajirin. Mereka pun menyiapkan apa yang mereka mampu, apa yang mereka bisa. Yang punya kebun sebagian kebunnya ditawarkan untuk orang-orang muhajirin. Bahkan sebagian lagi siap menceraikan istrinya kalau seorang muhajirin tersebut siap menikahinya pengorbanan yang luar biasa sulit tergambarkan namun itu suatu kenyataan oleh karenanya datanglah dari Allah Azza wa Jalla satu pujian yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim walladzina ad dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون dan orang-orang yang menempati ad-dar wal iman yaitu Yathrib kota Madinah yuhibbuna man hajara ilaihim mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka wala yajiduna fi sudurihim hajah Mereka tidak punya hajat dan kepentingan dengan apa yang mereka berikan kepada muhajirin. Melakukan suatu pengorbanan tanpa pamrih. Tidak ingin imbalan. Tidak ingin imbal balik bantuan baik tenaga atau pemberian sama sekali la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Tidak punya hajat sama sekali. Tidak punya kepentingan dari harta-harta duniawi. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan mereka betul-betul yu'thirun mendahulukan isar mendahulukan kaum muhajirin ala anfusihim daripada diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasa Walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Lihatlah. Apa yang membuat orang-orang Ansar siap berkorban, rela berkorban dengan ketulusan dan ikhlas tanpa ingin mendapatkan imbalan sama sekali. Tidak lain itu karena iman. Tidak lain karena ikrar mereka dalam perjanjian yang itu telah mereka imani sebagai suatu kewajiban. Mereka siap menampung kaum muhajirin yang berhijrah sebagai konsekuensi daripada keimanan mereka. Mereka jujur dalam iman. Mereka wujudkan dalam kenyataan orang-orang Ansar radhiyallahu anhum ajmain. Maka Allah Azza wa Jalla memuji mereka dan mengatakan wa may yuqa nafsihi ulaika humul muflihun dan barang siapa yang dilindungi dari sifat kekikiran dirinya ulaika humul muflihun maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan kikir mereka tidak punya dan tidak ingin pula menerima atau mengharapkan balasan. Betul-betul sifat mulia yang ada pada kaum Ansar. Mereka telah terlindungi dari kekikiran. Dengan murah hati, dengan ketulusan apa yang bisa mereka berikan. Sungguh mereka menjadi orang-orang yang muflihun beruntung sangat beruntung dunia dan akhirat mereka ahibati billah rahimakumullah inilah suatu gambaran yang nyata buah daripada al-hubbu fillah cinta karena Allah membuat mereka melakukan hal-hal yang sulit digambarkan adapun Orang-orang yang tidak memiliki al-hubbu fillah dan cintanya bukan karena Allah, mana mungkin mereka mau berkorban. Lihatlah orang-orang yang punya kepentingan. Apakah kepentingan politik atau kepentingan pribadi, kelompok dan lain-lain. Ketika ingin memberi selalu saja dia pikirkan apa imbal balik daripada pemberian ini. Apakah pemberian ini akan menguntungkan atau tidak menguntungkan? Ketika telah diberikan senantiasa menunggu suatu balasan. Bahkan tidak jarang dari mereka setelah memberikan mengungkit-ungkit pemberian. Sebagian lagi bahkan tidak malu untuk minta kembali suatu pemberian. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Lihatlah apa yang terjadi di tengah umat tersebut. Gambaran nyata bagaimana suatu hubungan yang bukan karena Allah betul-betul memalukan. Ikhwan din azzakumullah Seorang muslim tentunya akan berusaha menjalin hubungan ini karena Allah demi menggapai berbagai keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Selalu ingat bagaimana Nabi menghasung Bagaimana Nabi SAW menganjurkan terjalinnya al-mahabbah fillah. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan dari riwayat Al-Bukhari, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Tujuh golongan manusia yang Allah akan menaungi mereka fi dhillihi dalam naungannya, yakni dalam naungan arsy sebagaimana pada riwayat yang lain yauma dhilla illa dhilluh di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah siapa tujuh golongan itu salah satu di antara mereka adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih warajulani tahabba fillah dan dua orang yang saling cinta karena Allah saling cinta karena Allah bukan karena hal yang lain ijtama alaih mereka berkumpul, mereka bertemu, mereka saling berhubungan, mereka saling berkunjung di atas kecintaan karena Allah itu seandainya pun tidak ada maksud apa-apa kecuali dalam rangka al-hubbu fillah mereka akan saling menyapa mereka akan saling berkunjung wa tafarraqa alaih dan keduanya juga berpisah karena itu diterangkan oleh para ulama maksud daripada berpisah di sini yakni sampai pun kematian datang memisahkan mereka mereka masih berhubungan karena Allah Azza wa Jal sampai mati mereka mati di atas al-mahabbah fillah rasa cinta karena Allah Azza wa Jal hubungan terus terjalin selama hidup mereka sampai mati dan bahkan nanti di akhirat pun seperti yang tadi kita sebutkan mereka akan saling berhubungan inilah salah satu motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa tergib penyemangat agar kita betul-betul ikhlas dalam menjalin hubungan persaudaraan di antara kita Bila kita menghendaki suatu pahala besar Yaitu Dinaungi oleh Allah Azza wa Jal Di hari yang tiada naungan kecuali naungannya Di padang mahsyar kelak Di saat manusia kepanasan Karena panasnya terik matahari yang begitu dekat Justru orang-orang itu Mendapat naungan dari Allah Azza wa Jal Apa sebabnya? Sesuatu yang sebetulnya tidak sulit secara teori. Cinta karena Allah. Mudah-mudahan Allah pun tidak menjadikan itu sesuatu yang sulit bagi kita dalam praktek. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memudahkan kita untuk melaksanakan hal itu. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda pada hadis Qudsi wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya telah tetap kecintaanku bagi orang-orang yang saling berkunjung karena aku al mutahabbina fiyya yang saling cinta karena aku disebutkan pula oleh Rasulullah alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang hendak mengunjungi saudaranya billah karena Allah maka Allah mengutus malaikat yang menyerupai manusia malaikat itu pun bertanya kepada orang itu engkau hendak kemana dia pun mengatakan aku hendak ke desa yang di situ ada saudara saya ingin mengunjunginya. Kata malaikat, apakah engkau punya suatu yakni jasa terkait dengan jasa, hubungan karena jasa dengan dia? Maka dia pun mengatakan tidak. Saya hendak ke sana benar-benar karena Allah Azza wa Jal Karena saya cinta dengannya karena Allah Maka akhirnya malaikat itu pun mengatakan yang sesungguhnya Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Kepadamu Untuk memberikan kabar kepadamu bahwa Allah mencintaimu Sebagaimana kamu mencintai dia Bisyarah, kabar gembira yang luar biasa. Allah Azza wa Jal secara khusus mengutus malaikatnya untuk memberitakan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Kabar yang sangat menyenangkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, adakah di antara kita seseorang yang dapat memastikan bahwa Allah mencintai kita? Tidak ada. Kita semuanya adalah orang-orang yang berusaha untuk meraih cinta Allah kepada kita dengan amal yang kita lakukan. Tapi sampai sekarang dan sampai kita mati kita belum bisa memastikan apakah benar kita ini sudah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang ada dalam hadis tadi berupa berita langsung dari malaikat Allah dari Allah Azza wa Jalla bahwa Allah mencintainya berita yang sangat menggembirakan kalau tetap orang itu istiqamah maka tentulah masuk akan akan masuk ke dalam al-jannah Ikhwan fillah rahimakumullah untuk itu maka kita selaku seorang muslim mesti berusaha membersihkan niat-niat kita, mengoreksi dan mengevaluasi apa yang ada di dalam diri-diri kita yang tersimpan dalam kolbu kita. Apakah kita terhadap sesama muslimin, sesama kita telah benar-benar mengikhlaskan dalam kecintaan kita kepada mereka atau tidak. Betulkah semuanya sudah karena Allah atau belum atau seolah-olah karena Allah tapi sesungguhnya terselip di sana sesuatu yang bukan karena Allah? Sebagian ulama mengatakan tanda bahwa kamu senang dengan seorang karena Allah kesenangan dan kecintaan itu tidak akan bertambah ketika dia menguntungkan kamu dalam urusan duniawi. Dan kecintaan itu tidak akan berkurang ketika dia merugikan kamu dalam urusan duniawi, murni karena urusan dunia. Beda halnya kalau itu terkait dengan din, maka tentu urusannya menjadi berbeda. Adapun karena murni perkara duniawi tidak ada sangkut pautnya dengan din maka sebagai suatu tanda bahwa kita benar-benar karena Allah urusan-urusan itu tidak menambah kecintaan kita kepadanya dan tidak mengurangi kecintaan kita kepadanya demikian yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Demikian ahibati billah rahimakumullah.